Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah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 Masyarakat muslimin jemaah sekalian Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Pada malam ini Kita dapat uh, bertemu kembali Di majelis ini, di masjid ini Di dalam sebuah momen yang mulia yaitu majelis ilmu insyaallah Allah Majelis ini adalah majelis yang membawa faedah dan manfaat bagi kita semua Sebelum kita memulai pembicaraan kita pada malam ini uh, Terus terang ini cuma di Jogja ini Begitu turun pesawat langsung duduk di majelis. Masih jet lag soalnya. <laughs> ya, ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Ya, tapi eh, ala kulli hal yang namanya nasihat itu apabila diminta harus diberikan. Wa sohahu falian sohlahu Hak muslim atas muslim yang lainnya. Apabila saudara kita minta nasihat, maka berilah nasihat. Karena tidak ada yang lebih berharga untuk dibagikan kepada sesama melebihi nasihat itu sendiri. Ad-dinun nasihat. Agama adalah nasihat. Termasuk orang yang selamat dari kerugian adalah atawasi bil haqqi was sabri wal marhamah. Saling memberikan nasihat dengan kebenaran, dengan kesabaran dan dengan kasih sayang. Wa dzakir fa inna dzikratan faul mukminin Berilah nasihat karena nasihat itu sangatlah berguna bagi orang-orang yang beriman. Berguna bagi saya dan berguna juga bagi para ikhwah sekalian. Akan tetapi mohon maaf kalau nasihatnya kurang maksimal atau tidak seperti yang diharapkan. Salawat dan salam kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mempersaudarakan kita di atas nikmat Allah yaitu Islam sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara tanpa melihat latar belakang status sosial, suku, bahasa ataupun bangsa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bersaudara dengan nikmatnya. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan jadilah kamu dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Akhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Pada malam ini sebenarnya saya tahu judul materi pada malam ini tadi waktu mau naik pesawat. Soalnya si Umu lupa ngasih tahu. Di WhatsApp kan ke nomornya dan baru diberitahu baru tadi waktu naik pesawat. Belenggu apa? Hizbiyah. Ya, saya kira zaman sudah canggih maju seperti ini gitu ya. Kalau masih juga terjebak di dalam praktik-praktik hizbiyah itu betul-betul terlalu zaman yang sudah maju seperti ini masih juga terjebak di dalam praktek-praktek hizbiyah. Ya, memang saya juga agak terkejut dengan judul itu karena sudah lama saya nggak ngisi-ngisi tentang masalah-masalah seperti itu. Itu beberapa waktu yang lampau, yang <laughs> gitu. Memang waktu itu lagi hangat dan perlu maka itu sering dibahas. Sudah lama saya nggak mengisi tentang hal-hal seperti itu. Karena materinya biasanya tentang rumah tangga kan begitu ya. Apalagi akhlak, fikih muamalah dan sejenisnya. Nah, mengisi tentang masalah-masalah manhaji itu sebenarnya adalah perkara yang penting, penting ya dan keperluan kebutuhan kaum muslimin apalagi salafiyin untuk mengenal masalah-masalah yang bersifat manhaji itu adalah perkara yang sangat perlu untuk mereka ketahui dan mereka pelajari sangat besar hanya saja tren majelis-majelis ilmu pada hari ini sudah agak bergeser sedikit. Ya. Mereka tidak menjadikan itu sebagai sebuah perkara yang perlu untuk dibicarakan. Bahkan kadang-kadang kalau masalah ini diangkat di satu tempat dikatakan sudah basi. Ya, nggak perlu lagi dibicarakan tentang masalah seperti ini. Itu adalah perkara yang sudah lampau dahulu. Masa-masa saling tahdir mentahdir kan begitu ya ada dua kubu dulu kubu utara dan kubu selatan iya mungkin sebahagian ikhwah yang hadir di sini merasakan masa-masa zaman-zaman tersebut dan mungkin saya yakin ikhwan-ikhwan yang pernah merasakan masa-masa seperti itu tidak akan tidak akan mau kembali seperti itu lagi kan begitu ya Ya, yang lalu biarlah berlalu, nggak usah diulang lagi. Karena mukmin itu nggak boleh jatuh dalam satu lubang berkali-kali. Ya. Pantang. Layul dawul mukmin fi wahidin marratain. Dua kali nggak boleh, apalagi berkali-kali. Cukuplah apa yang sudah terjadi dahulu. Ya. Sebagian orang memerangi hizbiyah tapi ternyata tanpa sadar terjebak dalam hizbiyah itu sendiri. Karena masalah hizbiyah ini erat hubungannya dengan banyak banyak perkara. Ya, masalah harta, kedudukan, popularitas, hawa nafsu, semua campur aduk di situ. Ya. Semua campur aduk di situ. Sehingga mengkristal menjadi bentuk-bentuk hizbiyah yang kita lihat dan kita saksikan dahulu. Ikhwanifiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan tantangan dakwah sekarang ini dan ke depan ya tentunya berbeda dengan tantangan dakwah pada masa-masa dahulu. Nah, sekarang mungkin wasilah-wasilah ilmu sudah demikian luas. Ya. Zamannya zaman internet. Dulu kan nggak ada handphone ditambah lagi dengan apa? Ada sekarang WA, WhatsApp, apalagi FB dan lain sebagainya sehingga kita mudah berhubungan dengan para ulama pada hari ini. Tidak seperti dulu. Untuk mendatangkan ulama agar kita mendapatkan pencerahan tentang masalah-masalah seperti ini itu perlu menunggu beberapa tahun baru bisa berhubungan. Sempat juga datang kemari. Ya, berikan pencerahan kepada kita tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan manhaj. Walaupun nggak selesai, kan begitu. Dan nggak jelas selesainya juga nggak jelas. Dan menurut saya belum selesai. Masalah pribadinya belum selesai ya masalah yang lain sudah selesai sudah jelas Ekonifidin ma'asyiral muslimin kekeliruan-kekeliruan sebagian orang ya di dalam masalah-masalah tersebut tabletnya pun terlambat jadinya Ekonifidin ma'asyiral muslimin eh, dalam kesempatan yang berbahagia ini, ya saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang berkaitan dengan uh, belenggu hizbiyah. Belenggu bid'ah sebenarnya, ikhwan fillah muslimin. Ya, karena yang membelenggu manusia itu adalah bid'ah itu. Ketika seorang terjerat di dalam firqah-firqah bid'ah, maka ikhwan fillah muslimin dia pun akan terbelenggu di dalam belitan-belitan hizbiyah. Kisah ini uh, populer ya, populer mungkin di kalangan uh, para ulama. Diriwayatkan uh, oleh Ibnul Athir di dalam kitabnya Tarikhul Islam Demikian juga eh, yang lainnya juga menyebutkan kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimash Al-Mizzi di dalam Tahdhibul Kamal Az-Zahabi di dalam Siar A'lam An-Nubala dari Ali ibnul Madini dari Hisham bin Yusuf As-San'ani dia berkata Akhbaroni Daud bin Qais Daud bin Qais telah mengabarkan kepadaku Kana li sadiq min ahli baiti khawlan min hadur Aku punya seorang teman dari suku khawlan di daerah hadur Yuqalu lahu Abu Syamar du Khawlan Namanya adalah Abu Syamir Atau Abu Syamar du Khawlan Kharajtu min Son'a uridu qaryatahu. Aku berangkat dari kota Son'a menuju tempat tinggalnya di Hadur. Son'a tahu di mana Son'a? Tahu. Di mana Son'a? Di di Yaman. Falamma danautu minha wajadtu kitaban makhtuman fi dhahrihi ila Abi samar di Khawlan Ketika hampir sampai di daerah Hadur, aku menemukan sebuah surat yang tercecer di jalan. Tertulis pada sampulnya kepada ya kan biasa itu ya surat di sampulnya apa? KPD YTH kan gitu ya. Kepada yang terhormat kan begitu. Ini tertulis di sampulnya kepada Abu Syamar Dhu Khawlan Wah ini kan punya teman saya ini katanya. Ini teman, ini surat teman saya. Saya kebetulan mau ke rumahnya, ke rumah Abu Syamar. Maka diambillah surat yang tercecer ini oleh Daud bin Qais. Dia ambil. Lalu aku pun menemui Abu Syamar ya, fawajadtuhu mahmuman hazinan. Aku dapati Abu Syamar ini sepertinya sedang murung dan sedih. Ada masalah ini. Dia sedang ada masalah. Sedang menghadapi masalah dan masalahnya sepertinya masalah berat. Orang itu kalau kena masalah yang berat, murung dia, kan begitu ya. Murung, termenung, kan begitu ya. Matanya kosong, pandangan hampa, kan begitu. Nah ini Abu Syamar ini. Fasa'altuhu an dzalika. Faqal. Aku pun bertanya kepada Abu Syamar, temanku ini. Ada apa gerangan? Kenapa murung? Kenapa sedih? Faqal, dia pun bercerita. Qadima Rasulun min Sun'a Fadzakara anna asdiqa'an li katabu ilayya kitaban fadayya'ahu rasul Ada utusan tukang pos datang dari kota Son'a ya fadzakara an asdiqan li katabu ilayya kitaban kata tukang pos ini dia membawa surat dari teman-temanku yang berada di Son'a mereka mengirim sebuah surat sepucuk surat untuk diriku ahur rasul tapi tukang pos ini menghilangkan surat itu surat itu hilang di tengah jalan surat dari teman-temanku yang ada di Sod'a. Faba'astu ma'ahu min raqiqi ma'ahu min raqiqi mayaltamisuhu min qaryati wa san'a falam yajiduhu. Aku sudah mengerahkan khadim-khadim pelayan-pelayan pembantu-pembantuku untuk mencari surat itu mulai dari hadur sini kotaku ini sampai ke Son'a nggak ketemu surat itu hilang surat itu. Ya, surat yang dicari ternyata itu ada di tangan temannya. Fa asfaqtu min dzalika faqultu hadzal kitab qad wajadtu. Aku pun kasihan kepadanya lalu aku berkata, "Nah, ini dia suratnya." Aku menemukan suratmu tertulis di sampulnya ila Abi Samar. Nah, ini namanya pucuk dicinta ulam tiba kan begitu ya. Ya, ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala karena nggak ada di dunia ini yang namanya kebetulan. Ya, kebetulan nggak ada kebetulan. Semua sudah ditulis sebenarnya. Allah telah menulis bahwa Daud bin Qais akan menemukan surat itu. Ya. Surat itu ternyata milik temannya. Begitu Allah mengaturnya. Sampailah surat itu ke tangan Abu Samar. Ya, begitu takdir Ivan ini. Dicari-cari dari hadur ke son'a nggak ketemu. Nggak dicari, eh ketemu, kan begitu. Kita kan pernah mengalami seperti itu ya, pernah. Adik-adik di sini pernah cari barang nggak ketemu, nggak dicari ketemu dia. Dicari-cari nggak ketemu, cari sana cari sini hingga habis waktu kan begitu ya. Sholat pun ketinggalan, gara-gara nyari barang. Nggak dicari, Eh ketemu dia. Itu Allah yang ngatur, kan begitu ya. Nah demikian Ibn Fiddin. Faqal alhamdulillahilladzi aqdaraka alaihi. Maka dia pun mengatakan alhamdulillah yang telah menakdirkan engkau menemukan surat ini. Sautnya gembira, gembira dia, ya. Fafaddahu faqara'ahu. Maka dia pun membuka surat tersebut dan membacanya. Dia bacalah surat itu. Fakultu maka iseng-iseng Daud bin Qais berkata kepada temannya, inihi, Coba berbagilah, bacalah surat itu keras-keras. Aku pun ingin tahu apa isi suratnya kalau bukan rahasia. Faqal maka Abu Samar berkata kepada temannya ini, "Inni la astahdithu sinnak." Engkau masih terlalu muda untuk tahu isi surat ini. <laughs> Gitu kamu masih terlalu muda untuk tahu isi surat ini. Ya memang Daud bin Qais itu dia lebih muda dari Abu Syamar. Abu Syamar ini seorang yang sudah berumur. Ya, usia senja, berumur dia. Apa katanya? Innil astah sinnak. Kamu ini masih terlalu muda untuk tahu isi surat ini. Fakultu fama fihi. Apa rubahnya? Kata Daud bin Qais. Abu Samar menjawab darbur riqab. Isinya adalah pertumpahan darah. Ini menyangkut masalah nyawa ini, hidup mati ini surat. Jawabnya singkat. Nah, Daud bin Qais mulai menerka-nerka. Ya, mulai menebak kemana kira-kira isi, apa kira-kira isi surat tersebut. Maka dia berkata, La'allahu katabahu ilaika nasun min ahli harura fi zakati malik. Jadi ini Daud bin Qais langsung tembak langsung istilahnya. Ya, dia langsung menebak isi surat itu. Pasti ini ya barangkali ada sekelompok kaum Haruro ini adalah salah satu aliran Khawarij yang menulis surat itu untukmu berkenaan dengan zakat hartamu. Ini jangan-jangan ini dari orang-orang Khawarij yang menulis surat untukmu berkaitan dengan zakat hartamu, kamu belum nyetor. Kalau kamu nggak nyetor-nyetor, kamu bisa dihukumi murtad. Halal darahmu, takut kamu, iya kan? katanya. Terkejutlah, terkejut itu siapa? Abu Samar. Ya, ini juga naat merit materi kita malam ini, Bagaimana belenggu hizbiyah itu membuat orang itu takut, membuat orang itu tertekan kan begitu ya? Ikatan-ikatan bid'ah. Min aina ta'rifuhum? Dari mana engkau tahu tentang mereka? Tanya Abu Samar kepada temannya. Qultu maka Daud bin Qais berkata ini wa ashaban li nujalisu Wahab bin Munabbi Aku dan beberapa orang sahabat-sahabatku Sering menghadiri majelisnya Wahab bin Munabbi Salah seorang ulama salaf Ulama ahlul hadis Ulama salaf Ikhwanifiddin Kami sering menghadiri majelisnya Fayaqulu lana dan dia sering berkata kepada kami, memperingatkan kami. Apa ya salah satu materi yang sering disampaikan oleh Wahab bin Munabbih kepada murid-muridnya, kepada Daud bin Qais dan murid dan sahabat-sahabatnya? Isi kajiannya adalah ihtaru ayyuhal ahdas al-aghmar haula'i al-harura. Wahai anak-anak muda, hati-hatilah wahai para pemuda dengan kaum harura itu Orang-orang khawarij ini apapun namanya dulu kan haruro sekarang boleh berganti nama dengan nama-nama yang yang lain. Ya, nama boleh berganti tapi hakikatnya sama. Hati-hati wahai para pemuda. Jadi di sini Wahab bin Munabih mengingatkan khususnya para pemuda. Karena yang banyak menjadi korban pemikiran-pemikiran khawarij ini adalah anak-anak muda. Ya, anak-anak muda seperti ini kan anak-anak muda, punya semangat, punya tenaga, punya cita-cita, mudah dipanas-panasi kan begitu ya. Ya kan? Ya, dikasih ilmu bela diri, dikasih pedang, dikasih senjata, oke okay, kan begitu. Hati-hati. Ya, karena sekarang kadang-kadang ya eh, antum latihan-latihan beda, antum latihan bela diri boleh. Tapi untuk bela diri ya, tapi kalau latihan perang nggak boleh, beda itu. Antum harus membedakan. Antum latihan bela diri silakan. Tapi kalau latihan perang nggak boleh. Karena untuk perang ada di negeri ini sudah ada. Ya. Yang mengurusnya yaitu siapa? Negara, pemimpin, presiden. Maka Arab Saudi menangkapi para pemuda yang terlibat latihan-latihan militer di negara lain. Ya tentunya itu hasil musyawarah mereka dengan para ulama juga tentunya. Ya pemerintah atau kerajaan Saudi Arabia mengambil tindakan seperti itu. Karena memang nggak boleh secara hukum agama antum membuat latihan-latihan perang di sini seperti yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij di, di Aceh dulu kan begitu ya. Digrebek lah kan begitu ya. On latihan perang bukan latihan bela diri. Beda itu. Nah, ini kadang-kadang anak-anak muda ini mudah dipanas-panasi. Ya, kalau antum sudah menggelegak semangatnya sampai ke ubun-ubun, ya lalu nggak ada pelampiasannya. Nah inilah dia. Inilah yang akan dimanfaatkan oleh orang-orang khawarij dengan berbagai macam trik, slogan dan siar mereka yang seolah-olah meninggikan dan memperjuangkan Islam, tapi pada hakikatnya adalah meruntuhkan Islam, meruntuhkan dakwah Islam dan menyesatkan manusia bahkan membinasakan manusia. Afanifiddin ma'asyiral muslim. Jadi Wahab bin Munabih ini di dalam majelis-majelis sering memperingatkan kaum muslimin, khususnya para pemuda, wahai para pemuda, anak-anak muda, hati-hati terhadap mereka ini, yaitu kaum Harura, orang-orang Khawarij, ya, yang sekarang ini sudah jelas sebagian orang atau sebagian kelompok sekarang ini ya jelas-jelas menyatakan bahwa aliran kami adalah ini. Tokoh kami adalah ini yang dihukumi oleh para ulama sebagai tokoh khawarij. Seperti apa? Usama bin Laden misalnya. Lalu kelompok-kelompok yang ada sekarang ini, kelompok-kelompok yang berafiliasi ke sana, terang-terangan mengatakan idola kami itu, pahlawan kami. Ikhwanifiddin ma'asyiral muslimin. Tapi bagi sebagian orang ini masih belum jelas lagi. Wah, belum jelas. Itu belum tentu dia itu punya pemikiran seperti itu. Masih berhusnuzon istilahnya. Apa? Berhusnuzon. Sayangnya bersuuzon kepada ya saudara-saudaranya yang berada di atas manhaj salaf ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Baik. La yadkhulukum la yudkhilukum fi ra'yihim al-mukhalif. Jangan sampai kata Wahab bin Munabih, kelompok-kelompok Khawarij ini menarik kalian kepada pemikiran mereka yang sesat. Fa innahum urrah li hadhil ummah. Ya, karena mereka itu ibarat penyakit di tubuh umat ini. Maka kepada para uh, eh, asatiz, guru, ya muallim hendaknya juga di dalam kajian-kajian materi-materi yang mereka sampaikan jangan lupa menyampaikan pesan ini. Gak perlu ditutup-tutupi, ya. Dan tidak perlu kita bersimpati. Ya kadang-kadang sebagian orang berusaha menutup-nutupi seperti aksi-aksi yang mereka lakukan, ya seolah-olah ada unsur pembelaan. Ya. Ada rasa kasihan ada rasa simpati kepada pelaku-pelakunya. Padahal Abu Umamah pernah melihat kepala-kepala yang dipancang, kepala-kepala kaum Khawarij yang dipancang di atas tiang-tiang. Mereka dipacang, dipajang begitu ya. Maka ketika Abu Umamah melihatnya, beliau mengatakan apa? Kilabu ahlin nar. Kilabu ahlin nar apa yang telah dilakukan oleh syaitan terhadap umat Muhammad. Maka salah seorang Abu Ghalib yang ada di dekat di situ, di dekat Abu Umamah berkata kepada Abu Umamah, "Wahai Abu Umamah, apakah yang engkau katakan ini sesuatu yang engkau ucapkan dengan logika ataupun berdasarkan pemikiran engkau atau engkau dengar dari Rasulullah?" Maka Abu Umar mengatakan, kalaulah seandainya aku mendengar, kalaulah seandainya aku hanya mendengar satu atau dua kali saja, niscaya tidak akan tidak akan aku sampaikan kepada kalian. Sungguh aku telah mendengarkannya berkali-kali dari Nabi Sallallahu lebih dari tujuh kali, kata beliau, mendengarkan hal tersebut. Jadi di sini Abu Umamah tidak memberikan simpati sedikit pun kepada apa korban-korban dari kalangan Khawarij itu. Demikian ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin. Apa kata Wahab bin Munabbi di sini? Fa innahum urrah li hadhil ummah. Mereka ini adalah eh, penyakit ya, virus di di di tengah-tengah umat ini, di tubuh umat ini. Ya, pada fa'a kitab. Maka Abu Samar pun menyerahkan surat itu kepadaku. Ternyata isinya adalah apa? Faqara'tuhu fa fihi Ketika aku buka isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim kepada Abu Syamar Dhu Salamun alaika Kami memuji Allah yang tiada ilah yang berhak disembah dengan benar selain dia Kami pesankan kepada anda supaya tetap tak, supaya tetap bertakwa kepada Allah semata tidak ada sekutu baginya Sesungguhnya dinullah adalah bimbingan dan hidayah di dunia dan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat Jika surat ini sampai ya itu biasa ya e, eh, Mukaddimah surat seperti itu apa isinya? Jika jika surat ini sampai ke tangan Anda, maka segeralah bayar zakat harta yang telah Allah wajibkan atas diri Anda. Niscaya Anda berhak mendapatkan perlindungan Allah dan walinya. Kalau tidak, nyawa Anda nggak dijamin selamat. Coba lihat orang-orang yang sudah terbelenggu kepada pemikiran-pemikiran ini. Ada kadang-kadang takut dia keluar. Kenapa? Dapat ancaman-ancaman seperti ini. Apalagi selama ini dia adalah penyandang dana yang besar atau infaknya besar untuk kelompok itu. Nah ini sangat dijaga ini, ditakut-takuti, diintimidasi, diancam, ya, supaya jangan apa membelot. Kalau membelot murtad. Lucunya kalau yang miskin membelot nggak apa-apa, karena nggak ada infaknya. <laughs> Dia murtad nggak apa-apa, tapi kalau yang ini murtad ini diancam dibunuh. Walaupun ya kadang-kadang sebatas ancaman saja. Nah ini yang terjadi pada siapa? Abu Samar duhaulan, Ya, karena dia orang kaya, ya sampai dituliskan surat kepadanya supaya mengeluarkan zakat hartanya kepada mereka. Ya, maka fakultulahu. Aku katakan kepada Abu Samar ini, kasihan aku melihatnya, sedih, takut kan begitu ya, murung, kayaknya tertekan begitu depresi. Aku katakan kepadanya, fa inni anhaka anhum. Saya ingatkan kamu supaya tidak meladeni permintaan mereka. Jangan ladeni. Jangan berikan zakat hartamu kepada mereka. Qal fa kaifa attabi'u qawlak wa atruku qawla man huwa aqdamu minka? Maka Abu Samar berkata kepada temannya ini, bagaimana bisa aku mengikuti perkataanmu dan meninggalkan orang-orang yang lebih tua darimu? Itu orang-orang khawarij ini adalah orang-orang yang apa namanya berumur. Sementara Daud bin Qais anak muda, lebih muda tentunya. Maka Daud bin Qais pun memberikan solusi kepada Abu Samar. Nah ini salah satu metode di dalam dakwah. Jangan paksakan orang harus menerima hidayah dari lisan kita. Bawa dia. Nah, di sini apa tawaran Daud bin Qais? Daud bin Qais berkata, "Atuhibbu an udkhilaka ala Wahab bin Munabbih hatta tasma'a qawlahu wa yukhbiruka khabarahum." Maukah engkau aku pertemukan dengan Wahab bin Munabbih agar engkau dapat mendengar nasihatnya dan menceritakan kepadamu tentang kaum Harura itu?" Ya, jadi uh, Daud bin Kes pun tahu diri dia dia lebih muda daripada Abu Samar. Ya nggak nggak mungkin kadang-kadang menggurui orang tua kan begitu ya. Orang tua melihat anak muda, ah, kamu masih bau kencur kan begitu ya. Saya sudah masak, banyak makan asam garam. Kadang-kadang perkataannya dimentahkan begitu ya. Maka Abu uh, Daud bin Kes pun menawarkan hal ini kepada Abu Samar. Maka Abu Samar pun menyetujuinya. Nah, demikianlah nikmat ya. Nikmat bertemu dengan ulama itu. Ya. Dia dapat hidayah setelah bertemu dengan Wahab bin Munabih. Abu Syamar ini nanti akhirnya mendapat hidayah kepada sunnah, meninggalkan pemikiran-pemikiran hizbiyah, khawarij, ya, bid'ah. Ya, setelah bertemu dengan siapa? Dengan Abu dengan Wahab bin Munabih. Dia pun mengatakan na'am. Udah pasrah dia, iyalah. Mungkin ini solusinya. Fanazaltu wa nazala ma'iya ila Sana'a. Maka kami pun berangkat ke Sana'a. Thumma ghadawna hatta adkhaltuhu ala Wahab bin Munabbih. Kemudian kami pun berangkat menemui Wahab bin Munabbih. Fawajadna inda Wahab nafaran min julasaihi. Ketika itu di majelis Wahab hadir beberapa orang sahabat-sahabatnya, murid-muridnya. Faqala li ba'duhum, "Man hadha syekh?" Salah seorang dari mereka berkata kepadaku, siapa orang tua ini? Fakultu hadha Abu Shamar, dhu khawlan min, min hadur walahu haja ila Abi Abdullah. Ini adalah Abu Shamar, dhu khawlan dari hadur. Dia ingin bertemu Abu Abdullah yaitu Wahab bin Munabih untuk satu keperluan. Kalau murid-muridnya Wahab bin Munabih berkata, afala yadhkuruha? Coba ia sebutkan apa keperluannya. Mau apa dia? Fakultu uh, Daud bin Qais mengatakan Inna hajah yuridu ayyastasyiruhu ayyastashirahu ya, ya, ya fi ba'di amrihi. Dia ini ingin konsultasi dengan Syekh tentang masalah pribadinya. Faqamal qaum, maka mendengar perkataan itu mereka pun bangkit meninggalkan majelis. Nah, ini adab ikhwan fillah. Ya kalau ya guru kita atau ustadz kita punya pembicaraan yang sifatnya pribadi, rahasia ataupun tertutup, ya kita hendaknya tidak ikut campur di situ. Ya makruh hukumnya dan dilarang. Ya di satu pertemuan yang sifatnya tertutup dan kita tidak diundang bertahan di situ. Tahu diri, yaitu apa? Menyingkir. Karena mungkin ada pembicaraan rahasia yang tidak boleh tersebar keluar. Nah, ketika kita mendengarnya belum tentu bisa tersimpan di dalam hati. Sampai di luar kita bocorkan rahasia kaum tersebut. Nah, ini menjadi mudarat Fiddin. Maka ini adabnya. Mereka pun bangkit dan meninggalkan majelis tersebut. Tinggallah bertiga, Wahab bin Munabih, Abu Syamar dan Daud bin Qais. Wahab berkata kepadanya, "Mahaja mahajatuka ya Dhahaulan?" Apa keperluanmu wahai Dhahaulan? Faharaja wajabana minal kalam. Namun tiba-tiba Abu Samar ini ciut nyalinya. Dia tidak berani bicara. Mungkin grogi kan begitu ya. Apa namanya? Demam panggung begitu. Nggak bisa bicara dia. Takut dia. Ya, tiba-tiba beleng begitu. Maka Wahab bin Munabi pun berkata kepadaku, "Ambir an syekhik." Ya, coba terangkan apa keperluannya. Maka aku pun berkata, Naam ya Abu Abdullah. Ya, baik wahai Abu Abdullah. Sesungguhnya Abu Syamar Dhu ini adalah seorang ahli Quran. Dan dia adalah orang-orang orang baik-baik. Ya, menurut pengetahuanku. Wallahu alam dengan isi hatinya. Ia menceritakan kepadaku bahwa ada sekelompok kaum Harura datang menemuinya dan berkata kepadanya, zakat yang Anda serahkan kepada pemerintah itu tidak sah sebab mereka tidak memberikannya kepada yang berhak. Maka serahkanlah zakat Anda kepada kami. Kami akan menyerahkannya kepada orang yang berhak menerimanya. Saya lihat, kata Dawud bin Qais, nasihat Anda kepadanya, wahai Abu Abdullah, lebih meyakinkan dirinya daripada nasihatku, perkataanku. Ia menyebutkan bahwa kepadaku bahwa zakat yang diserahkannya kepada mereka ya untuk satu hektar wajib dikeluarkan 100 farak buah-buahan yang dibawa oleh hewan tunggangan bersama budak-budaknya. Wah besar. Memang orang kaya ini Ibu Samar ini. Makanya diancam dia. Maka Wahab bin Munabih pun berkata kepada Zuhaulan, "Ya Zuhaulan, Aturidu antakuna ba'dal kibar ba'dal kibar harurian wahai uh, Abu Wahab bin Munabi berkata kepada Dukhaulan wahai Dukhaulan Abu Syamar maukah engkau menjadi seorang harura yaitu seorang khawarid setelah engkau tua nanti engkau kafirkan orang-orang yang lebih baik darimu apa yang engkau katakan di hadapan Allah kelak ketika engkau dihadapkan dengan orang-orang yang engkau kafirkan itu. Allah Subhanahu wa taala menggolongkan mereka dalam golongan orang-orang yang beriman sementara mereka engkau golongkan dalam orang-orang yang kafir. Ini kan ciri khawarij, yaitu apa? Suka kofar kafir kan itu, mudah mengkafirkan. Maka Wahab bin Munabi berkata kepada Dhuhal, bagaimana nanti di hadapan Allah? Ya, engkau berhadapan dengan orang-orang yang justru lebih baik darimu. Engkau kafirkan mereka sementara Allah menggolongkan mereka dalam golongan orang-orang yang beriman. Ya, kemudian uh, Wahab bin Munabih pun menguliti satu persatu pemikiran-pemikiran Khawarij yang selama ini membelenggu Abu Samar Dukhaulan. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian di antara perkataan Wahab bin Munabih kepada Zulkhaulan panjang ya. Ada beberapa poin yang penting saya sampaikan di sini dari perkataan uh, Wahab bin Munabih, nasihat beliau kepada Abu Samar Zulkhaulan. Beliau berkata, "Ala taro ya Zulkhaulan, inni qad adraktu sadral Islam." Tidakkah engkau lihat wahai Zulkhaulan, aku telah melihat masa-masa awal Islam. Wallahi ma kanat ma kanat lil khawarij jamaah qattu illa farraqahallahu ala syarri halatihim. Wa ma adara ahadun minhum qawlahu illa daraballahu unuqah. Aku telah lihat masa-masa awal Islam demi Allah. Tidaklah kaum khawarij ini memiliki jemaah melainkan Allah telah mencerai beraikan mereka dalam kondisi yang sangat buruk. Itu ciri-ciri mereka, bercerai-berai, berpecah belah, saling mengkafirkan satu sama lainnya. Bukan mengkafirkan orang lain lagi, bukan mengkafirkan kelompok di luar mereka lagi, tapi mereka saling mengkafirkan satu satu sama lainnya. Tidaklah seorang pun dari mereka menyatakan pendapatnya kecuali dipenggal lehernya. Saling menumpahkan darah justru di antara mereka sendiri. Itu yang terjadi. Kemudian beliau mengatakan wa ma ijtama'atil ummah ala rajulin qattu minal khawarij. Demi Allah umat ini tidak pernah bersepakat untuk mengangkat seorang khawarij menjadi khalifah. Itu rahmat Allah atas umat ini. Bahwa tidak ada khalifah ya maupun raja yang memimpin umat ini, yang membawahi umat ini dari kalangan khawarij. Dapat antum bayangkan ya Khanifidin, seandainya orang-orang Khawarij ini atau seorang Khawarij menjadi khalifah, apa yang apa jadinya? Beliau katakan di sini, walau amkanallahu al-khawarij min ra'ihim la fasadatil ard. Demi Allah, kalaulah Allah memberikan kekuasaan kepada kaum Khawarij untuk melaksanakan pendapat mereka, pemikiran mereka, niscaya akan rusaklah dunia ini. Ini yang dikatakan oleh Wahab bin Munabih berapa, berapa abad yang lalu ya, ribuan abad apa ya ratusan abad yang lalu ikhwani fiddin muslimin. Seandainya Khawarij ini Allah beri kekuasaan amkanallah min ra'yihim untuk melaksanakan pemikiran-pemikiran mereka itu rusak dunia ini ikhwani tapi begitulah sunnatullah mereka tidak akan bisa berkuasa. Islam tidak akan bisa jaya dengan pemikiran mereka. Siapa yang merasa bahwa Islam bisa jaya dengan pemikiran mereka, dia adalah orang yang paling jahil di atas muka bumi. Ikhwanifiddin Dari dulu sampai sekarang. Kerjaan mereka apa? Apa yang mereka hasilkan? Kehancuran demi kehancuran. Akan rusaklah dunia ini Bukan hanya momok bagi orang kafir, bahkan menjadi momok bagi kaum muslimin sendiri. Dan Allah tidak akan mengangkat mereka menjadi pemimpin atas umat ini. Itu jaminan ya khanifiddin ma'asyiral muslimin. Ya. Allah tidak akan mengangkat mereka menjadi pemimpin atas umat ini. Kita dapat lihat sekarang ini ya khanifiddin. Belum berkuasa saja sudah menakutkan kan begitu ya. Apa yang disebut apa sekarang ini? ISIS di tempat kerusuhan sana, Suria dan Irak. Itulah dia produk kekacauan, kerusuhan. Ya, yang muncul adalah kelompok-kelompok yang subur adalah kelompok-kelompok seperti itu. Tanyakan kepada orang-orang yang telah membuat fitnah di tempat itu, bagaimana mereka menghentikan darah di situ yang tertumpah di situ. Kalau tidak ada bimbingan ulama, memang hancur. Mudah-mudahan nggak terjadi di sini, Kita berdoa. Maka salafiyun adalah yang terdepan di dalam menjaga stabilitas keamanan sebuah negeri. Terdepan itu yang paling penting. Tugas salah satu tugas salafiyun adalah menjaga stabilitas keamanan sebuah negeri. Jangan sekali-kali dikacau. Dan jangan terlibat di dalam merusak stabilitas keamanan sebuah negeri. Seperti yang terjadi di Suriah itu. Orang-orang yang memancing-mancing kerusuhan berusaha untuk menurunkan taruhlah anggaplah pemimpin itu kafir sanggupkah menurunkannya tanpa menimbulkan fitnah yang besar sekarang penduduknya mengungsi. Ada yang mengungsi ke Eropa. Nggak tahu nasibnya bagaimana di Eropa sana. Kita membantu-membantu, tapi sampai kapan kita bisa membantu? Ada batasnya juga. Itu dari kerugian yang diderita oleh masyarakatnya. Belum lagi kerugian yang diderita oleh kaum muslimin dengan munculnya kelompok-kelompok seperti ini. Ya. Coba lihat ikhwan fillah. Kelompok-kelompok Khawarij ini muncul di daerah-daerah yang rusuh. Ya. Kalau daerah yang aman, terkendali, stabilitas keamanan terjaga, nggak bisa mereka berkembang dan mereka sengaja membuat rusuh supaya mereka berkembang. Hati-hati itu. Yang jadi pionnya anak-anak muda. Yang jadi pionnya tumbalnya ini anak-anak muda ini, yang muda-muda, yang culun-culun ya. Yang lugu-lugu. Itu itu mangsa mereka itu adalah apa namanya? Ya, istilahnya apa ya? E, mangsa mereka itu. Demikian ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin. Nah, setelah terjadi kerusuhan, kekacauan, pertumpahan darah, siapa yang dapat menghentikannya? Siapa yang bertanggung jawab? Semuanya lari, gak ada yang mau bertanggung jawab. Ikhwanifiddin ma'asyaral muslimin. Ya, nah demikian. Nah ini satu hal yang disebutkan oleh maaf agak panjang sedikit nggak apa-apa ya. Belum habis soalnya. Nanti kisahnya putus tengah jalan. Apa kata? Kita lanjutkan perkataan dari Wahab bin Munabbih. Wa quti'atis subul wa quti'a wa quti'al hajju an baitillahil haram wa idzan la'ada amrul islam jahiliyatan hatta ya'udan nas yasta'inu bi ru'usil jibal kama kanu fil jahiliyah Wahab bin Munabi mengatakan seandainya mereka berkuasa dan melakukan pemikiran, melaksanakan, mengamalkan pemikiran mereka itu, niscaya akan rusaklah dunia ini. Di Indonesia aja sudah kacau balau dibikinnya kan begitu ya. Ditembaki orang. Coba bayangkan ya. Di tengah keramaian masyarakat umum ditembahi orang-orang. Coba bayangkan itu. Apa yang mendorong orang mau melakukan seperti itu? Kalau bukan karena belenggu khawarij ini, Khonifuddin. Ya. Niscaya akan ter jalan-jalan akan disabotase dan perjalanan ibadah haji ke Baitillahil Haram akan terputus. Walhasil umat Islam kembali seperti pada masa jahiliyah dulu hingga mereka harus mengasingkan diri ke puncak-puncak gunung sebagaimana yang pernah mereka lakukan pada masa jahiliyah dulu. Akhwani fid din ma'asyiral muslimin rahimani wa Wa idzan laqama aktsaru min asyrah aw ishrin rajulan laisa minhum rajulun illa wa huwa yad'u ila nafsihi bil khilafah. Apa kata Wahab bin Munabih? Niscaya kalaulah mereka melaksanakan pemikiran mereka orang-orang Khawarij ini akan muncul 10 atau 20 orang kata Wahab bin Munabi setiap orang mengklaim dirinya dirinya lah khalifah. Ya. Kan seperti itu. Ya, pecah. Ya, ini khalifahnya ini. Pecah lagi ini nanti jadi dua khalifahnya kan begitu ya. 10 20 orang akan muncul semuanya mengaku dirinya sebagai khalifah. Wa ma kulli rajulin minhum akthar min asharata alaf yuqatilu ba'duhum ba'dha wa yashhadu ala ba'din bil kufri. Ya, kemudian apa? Masing-masing khalifah diikuti oleh eh, puluhan ribu pasukan, punya pasukan masing-masing dan saling berperang di antara mereka serta saling memfonis kafir satu sama lainnya. Ya hatta yusbihur rajul al-mu'min khaifan ala nafsihi wa dinihi wa damihi wa ahlihi wa malihi wa la yadri aina yasluku wa ma'aman yakunu. Apa kata beliau? Sehingga seorang mukmin mengkhawatirkan terhadap keselamatan dirinya, agamanya, nyawanya, keluarganya, dan hartanya. Dia tidak tahu kemana harus melarikan diri dan siapakah yang harus dipercayai. Seperti itu yang terjadi di Suriah, seperti yang dikatakan oleh Wahab bin Munabih berapa abad yang lalu ya. Demikian ya khonifuddin ma'asyiral muslim. Coba lihat penduduk Suriah. Mengkhawatirkan keselamatan nyawanya, agamanya, keluarganya, ya. hartanya, ya. melarikan diri, mengasingkan diri, lari ke sana, lari kemari, mengungsi ke sana, mengungsi kemari. Ya. Nggak tahu siapakah yang harus dipercayainya di tempatnya. Demikian Firdin, ma'asyarul muslimin. Nah, itu salah satu di antara sudah diingatkan tadi waktunya sudah habis. <laughs> Kisahnya masih panjang, ya, tapi waktunya sudah habis, jadi kita cukupkan sampai di sini. Ya, Firdin, ma'asyarul muslimin. Ya, itulah beberapa di antara ya, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh uh, Wahab bin Munabih ya kepada uh, Abu Samar Dhu Khaulan dan pada akhirnya ikhwan fillah al muslimin ya uh, Abu Samar Dhu Khaulan ini pun berdiri setelah mendengarkan banyak sekali uh, kita katakan hujah-hujah yang disampaikan oleh Wahab bin Munabbih kepadanya ya, dia dikulit, dikuliti satu persatu pemikiran-pemikiran Khawarij ini nah pada akhirnya Zuhaulan pun berdiri dan berkata Ashadu anni nazaltu an ra'yil haruriyah wa tu makulta. Duhaulan segera bangkit dan berdiri serai berkata, saksikanlah bahwa aku telah melepaskan diri dari pemikiran-pemikiran haruriyah, khawarij dan aku benarkan apa yang engkau katakan itu. Dia pun taubat dari pemikiran khawarij tersebut. Lepaslah dia dari belenggu hizbiyah yang mengekang dirinya mengekang jiwanya, menyesatkan akidahnya. Falam yalbasdu khawlan illa yasiran hatta mata. Ini beruntungnya Abu Syamar du Khawlan ini tidak berapa lama kemudian du Khawlan pun pergi menghadap Robnya. Mati dia. Alhamdulillah matinya di atas sunnah. Selamat dia. Datang bertemu Allah tidak membawa pemikiran khawarij tersebut gara-gara surat yang hilang di tengah jalan kan begitu. Begitulah dia ya sebab yang Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Ya, gara-gara surat yang tercecer. Yang sebenarnya dia kesel kan begitu ya. Kenapa surat ini hilang? Tapi itulah dia sebab akhirnya dia bertemu dengan Wahab bin Munabbi. Itulah jalan yang Allah buka untuknya, Ikhwan Hingga dia mendapat hidayah bertemu dengan ulama ahlu sunnah yang menyelamatkannya dari pemikiran khawarid, pemikiran yang bid'ah. Wallahu a'lam bishawab ya. Uh, demikianlah ya uh, kisah yang mungkin dapat kita petik banyak sekali manfaat dan faedah di dalamnya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan kita dari berbagai macam bentuk pemikiran ya, khususnya pada masa sekarang banyak sekali ya kita katakan bahaya yang beredar di tengah-tengah kita, khususnya para pemuda. Saya ingatkan kepada para pemuda hati-hati ya dengan apa namanya? dengan internet. Website-website yang kadang-kadang namanya itu sepertinya bagus, tapi isinya itu menyesatkan, menipu dan mengelabui. Ya, ahli bid'ah itu seperti kata uh, Al-Imam Al-Barbahari seperti kala jengking. Ya, dia men men menyembunyikan apa? ekornya. Ya. Nah, ketika dia dapat kesempatan untuk menyengat korbannya, dia sengat. Demikian Evanifidin bahayanya pemikiran-pemikiran bid'ah ini, apapun namanya, apalagi sekarang ada Syiah, ada Khawarij. Dua-duanya ini adalah virus penyakit yang sangat berbahaya di tubuh umat ini. Ya, dan mereka menanamkan bid'ah ini, menyebarkan bid'ah ini ke tengah-tengah kaum muslimin tidaklah dengan cara yang vulgar tidak, tapi dengan cara yang penuh dengan tipu daya, menampilkan seolah-olah mereka sama dengan ahlu sunnah. Ya, tidak ada beda. Ketika kita lengah, ketika kita sudah e, terkesima, takjub ya kepada perkataan-perkataan mereka, nah disitulah baru kita akan dibawanya kepada alam lain, ya alam bawah sadar, hingga kita pun menjadi orang yang tersihir. Inna minal bayani la Sesungguhnya di antara kata-kata ya retorika itu ada yang bisa menjadi apa? sihir. Ya, hingga kadang-kadang kita pun heran dan terkejut. Si Fulan, ya, yang nggak ada, dia orang biasa, bahkan mungkin nggak mungkinlah terkena atau terpengaruh pemikiran-pemikiran khawarij tiba-tiba apa pegang pistol nembaki orang kan begitu siapa sangka Yohanifuddin Masud ya, yang ternyata dia cuma tukang pijat misalnya oh jadi penembak jitu kan begitu <laughs> tembaknya Siapa sangka ya Khanifuddin? Siapa sangka? Ya, artinya apa? Siapapun bisa terjangkiti dengan pemikiran ini. Terbelenggu dengan apa? Sihir ahli bid'ah ini. Retorika ahli bid'ah. Ya, Khanifuddin ma'asyarakat. Nah demikian saja mudah-mudahan bermanfaat ya eh, yang benar datangnya dari Ar-Rahman yang salah dari saya dan dari syaitan. Untuk selanjutnya pertanyaan jangan banyak-banyak. Ada berapa pertanyaan sini? Satu pertanyaan saja saya pilih. Ana mau tanya, bagaimana caranya menasihati saudara saya yang telah ikut majelis-majelis bid'ah? Beliau ketika dikatanya Kenapa datang? Kenapa menghadirinya? Dia jawab hanya sekedar ingin tahu. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Yunus bin Ubaid pernah memarahi anaknya. Satu ketika Yunus bin Ubaid memperingatkan murid-muridnya. Hati-hati terhadap kaum Mu'tazilah, ahlul kalam, Jangan kalian menghadiri majelis-majelis mereka. Demikian peringatan Yunus bin Ubaid kepada murid-muridnya. Jangan kalian dekati ahli kalam, yaitu orang-orang Mu'tazilah. Jillah sekarang ini ya. Tiba-tiba salah seorang muridnya ada yang berkata, dia dekati Yunus bin Ubaid, dia bisiki, Syekh, Tadi saya lihat anakmu baru keluar dari majelisnya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini tokoh Mu'tazilah. Ya, maca, maka macam tersengat lebahlah Yunus bin Ubaid. Dia katakan, "Panggil anak itu kemari." Panggil anak itu kemari. Maka dipanggillah anaknya. Ya. Maka dia pun menginterogasi anaknya. Aku dengar kamu tadi baru keluar dari majelisnya Amr bin Ubaid. Benar? Anaknya menjawab benar, benar ya ayah. Tapi saya tadi cuma ngantar si Fulan, dia punya keperluan di situ. Bukan maksud saya datang ke majelis itu, cuma nemani kawan saya datang ke situ untuk satu keperluannya, bukan untuk mendengarkan kata-katanya. Maka Yunus bin Ubaid pun memarahi anaknya dengan mengatakan sungguh, aku sudah melarangmu, aku telah melarangmu ya dari berbuat zina, mencuri, minum khamar, saya larang kamu dari itu, dosa-dosa itu. Tapi demi Allah, seandainya engkau datang bertemu dengan Allah dengan membawa semua dosa itu lebih aku sukai daripada engkau membawa pemikiran Amr bin Ubaid ataupun pemikiran teman-temannya Amr bin Ubaid. Jadi beliau tetap marah dan memperingatkan anaknya. Padahal anaknya ke situ itu bukan untuk mendengarkan perkataan Yunus apa Amr bin Ubaid, hanya mengantar temannya. Itu pun Yunus bin Ubaid memarahinya, menasihatinya, memberikan peringatan, jangan sekali-kali datang. Apalagi ini yang ingin tahu katanya. Ini kan kurang kerja ini. Ini bermain dengan apa? Bahaya. Ya. Seperti memasukkan kepalanya ke mulut buaya yang terbuka. Kalau ngatup, ya innalillah. Kalau nggak ngatup, alhamdulillah kan gitu. <laughs> Ngatup dia gini innalillah kan gitu. Ini kan berbahaya ini. Antum bermain-main dengan api seperti ini. Ya, ini tidak dibolehkan, haram hukumnya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Karena agama itu bukan untuk coba-coba, eksperimen, kelinci percobaan. Hidup cuma sekali. ekonifedin. ya. Kita nggak tahu bagaimana Allah nanti memanggil kita. Ya. Dan bagaimana hati itu. Cepat berbalak baliknya Apa kata Al-Imam Al-Zahabi Dahulu para sahabat di dalam siar alamun nubala Beliau mengatakan Dahulu para ulama senantiasa berpesan kepada murid-murid mereka Ini salah satu nasihat yang disampaikan oleh para ulama kepada murid-murid mereka Mereka tidak lupa menasihatkan murid-murid mereka dengan perkataan ini Yaitu apa? Innal kuluba do'ifah wa syubah khattofah Inna syubah khattofah wal kulub do'ifah Sesungguhnya syubhat itu sangat cepat sembarannya. Tahu-tahu saja itu. Ya, sementara hati itu lemah. Hati itu lemah. Sementara syubhat itu sangat cepat sambarannya. Tiba-tiba kita sudah berubah. Tiba-tiba simpati kepada apa? Syiah. Ada itu. Akhirnya tergi terbawa. Tiba-tiba simpati kepada sufi kan begitu ya. Tiba-tiba simpati kepada apa? Khawarij. Gak sadar terbawa gitu ke alam lain, alam bawah sadar. Nah, ketika dia terbangun baru dia sadar, wah rupanya udah di sini katanya. Kapan satu kelompok dikatakan membentuk satu kelompok hizbiyah? Kalau berbicara tentang hizb, ya, kalau itu berkumpul karena Allah bertemu karena Allah, saling menyintai karena Allah, walabat dan barok. Ya, uh, ukurannya barometernya adalah syariat Allah, sunnah Rasulullah, maka ini namanya Hizbullah. Boleh, bagus, terpuji, Allah mengujinya. Ala inna ala inna hizballahumul ghalibun. Tapi kalau dasarnya adalah karena satu apa? Satu daerah dasarnya bukan karena Allah dan e, bukan karena apa namanya sunnah ya dasarnya karena satu e, kita katakan satu pemikiran atau satu e, apa namanya satu golongan ya nah inilah yang tidak dibenarkan ya maka tidak boleh mengikat umat ini dengan ikatan-ikatan selain apa selain ikatan Al-Qur'an dan As-Sunnah ya wallahu a'lam bissawab Iya, bacakan. Eh, kita sisakan Satu aja. Satu aja. pertanyaannya Assalamualaikum Ustaz Anda ingin bertanya Bagaimana umumnya soal suami Yang sedikit sekali waktunya untuk istrinya Dan suami ini lebih banyak berdakwah di luar Sehingga lupa kewajibannya untuk mendidik istri Bagaimana umumnya Ustaz Ya. Ya, makanya kalau dakwah bawa istrinya. <laughs> Iya, eh, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Istri itu juga punya hak. Suami punya kewajiban. Ya, termasuk kezaliman dan melanggar hak istri adalah kita tidak memberikan hak istri tersebut. Ya, bukan hanya hak nafkah bat, eh, lahir, tapi juga nafkah batinnya. Termasuk di sini kebutuhan rohaninya, yaitu apa? Ilmu, nasihat, dan sejenisnya. Ya, maka kalau dia apa sering ngisi kemana-mana begitu ditinggal kan begitu ya. Ya kalau itu masih dalam batas yang wajar sabarlah kan begitu ya. Nah. tapi kalau dalam waktu yang lama ya sunnahnya adalah dibawa ya dibawa seperti Nabi membawa istri-istri beliau ya di dalam perjalanan yang panjang dan jauh ya nah demikian supaya semua hak dapat di, dipenuhi dan tidak ada yang merasa dirugikan dan didolimi. Dan masalah rumah tangga itu hendaknya bisa dikomunikasikan. Jangan ancamannya ujungnya cerai kan begitu ya. Kalau sudah nggak ada kecocokan lagi dan tidak bisa disatukan, sudah dipanggil hakim ataupun juru runding dari dua belah pihak tidak juga ada titik temu, mungkin bolehlah ya. Karena memang sudah tidak ada kecocokan lagi, mungkin kan begitu ya. Tapi masalah-masalah yang seperti ini itu masih bisa di apa? Masih bisa dibincangkan, masih bisa dikomunikasikan. Kalau komunikasi lancar selesai urusannya, kan begitu ya. Ya misalnya dikomunikasikan ini dengan suaminya. Misalnya apa? Dikurangi sedikit jadwalnya, kan begitu ya. Atau dibawa istrinya. Itu kan win-win solutionnya namanya, kan begitu ya. Jalan tengah namanya. Ya. Satu lagi sepertinya dari ikhwan. Ikhwan atau akhwat? Sepertinya ikhwan yang Iya. Apa? tidak bolehnya latihan perang apakah latihan airsoft gun masuk kategori latihan perang <laughs> sekarang main airsoft gun itu kan permainan kalau antum main airsoft gun itu tujuannya main-main ya nggak apa-apa namanya juga permainan kan main-main tapi kalau memang tujuannya untuk latihan perang karena untuk latihan perang itu kan ada untuk satu tujuan untuk satu kelompok tertentu, ya, untuk satu apa? Ya, ide tertentu. Untuk apa antum latihan perang? Karena mau perang. Perang itu kan berarti ada pasukan, ada kelompok, ada tujuan dan lain sebagainya. Ya. Jadi enggak kalaulah latihan perang itu pakai senjata kayu kan begitu ya. <laughs> seperti pramuka. <laughs> ya itu tetap nggak boleh juga kalau itu tujuannya latihan perang, walaupun pakai senjata kayu kan begitu ya. Yang dulu baris-baris di Malioboro kan begitu. <laughs> Zaman-zaman dulu itu ada yang latihan perang pakai senjata kayu, orang teriak pramuka. Nah, itu nggak boleh itu, karena tujuan dia latihan perang. Seperti masa-masa laskar-laskaran dulu kan gitu ya. Laskar pelangi ujung-ujungnya. Nggak boleh itu. Makanya coba lihat ujung-ujungnya bagaimana. Kesudahannya bagaimana. Baik itu yang di Bogor ataupun di Aceh kan gitu, atau di Poso atau di mana pun nggak boleh. Jadi kalau ada anak-anak muda ini yang ngajak latihan perang, jangan mau. Sesat, nggak boleh. Jangan itu, nggak boleh. Nasihati dia. Antum melatih perang mau ngapain rupanya mau perang. <laughs> Demikian. Ikhwanifiddin. Min syak e, sya'nul fitnah. Allah tuwassa dairatuha. Itu kaedah ulama. Termasuk ya kaedah di dalam fitnah adalah tidak boleh memperluas lingkarannya. Jangan masalah yang di sana antum bawa kemari hingga di sini juga jadi rusuh. Antum hidup di sini, bukan hidup di sana. Ya, seperti kacau balaunya dakwah salaf dulu awal-awal di sini karena masalah-masalah di sana dibawa di sini dibicarakan di sini orang sini te tepelongo nggak tahu apa yang dibicarakan kan begitu ya ikut-ikutan ujung-ujungnya karena masalah kaum muslimin di sini itu mungkin berbeda ya kan? coba lihat sekitar kita. Selama ini mungkin kita lalai dan lupa kan begitu asik dengan dulu itu ya. Nah, ketika itu semua sudah di ya maka kita kan bukan masanya lagi seperti itu. Kita memperluas dakwah kita. dan Ternyata masih banyak kaum muslimin yang memerlukan sebenarnya dakwah kita. Kan baru terbuka mata kita. Wah, ternyata ya eh, medan dakwah itu sangat sangat luas. Tugas kita di sini aja nggak habis-habisnya di Indonesia. Di Indonesia dari Sabang sampai Ma Maroke. Indonesia kan Sabang sama Maroke ya. Sabang sampai Jogja aja. Enggak, <laughs> sampai Maroke sana. Ya kan? Apalagi sekarang ini sampai daerah-daerah terpencil sudah mengenal dakwah sunnah, dakwah salam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi irhamu bi ummatil bi ummah Muhammad. Ya, sayangilah dan rahmatilah umat Muhammad ini. Ya. Ada lagi. Ini aja ya dulu ya. Ini kayaknya perlu dijawab juga. Bagi yang menanyakannya perlu dijawab. Fenomena merasa kajian jemaah kita yang paling salafi, apakah tergolong hizbiyah? Ini ada bau-bau hizbiyah juga kalau kayak gini nih ya. Merasa paling salafi ini yang jadi masalah ya Kita wajib meyakini, wajib bahwasanya manhaj lah yang paling benar. Gak ada yang lebih benar daripada manhaj salaf. Karena kalau ada manhaj yang lebih benar daripada manhaj salaf, saya sudah ramai-ramai kita tinggalkan manhaj ini dan kita cari manhaj yang yang lebih baik itu. Nggak ada. Itu wajib hukumnya. Nggak boleh ragu itu. Ragu itu bahaya itu. Ya, kalau ragu itu bahaya bisa lepas manhaj itu dari tangan kita. Ya, kalau masih ragu berarti kita belum duduk itu, masih jongkok. Belum duduk di manhaj salaf, ya. Masih jongkok dia, siap-siap lari. Itu wajib kita meyakini bahwa manhaj salaf inilah yang paling benar. Gak diragukan lagi, tapi merasa kita yang paling benar, yang paling nyalaf, eh, nah ini yang salah. Fala tuzaku anfusakum. Ya, kita perbaiki sajalah diri sendiri supaya menjadi salaf yang sejati. Ya, itu pun gak habis-habisnya tugas kita itu untuk kita lakukan sepanjang umur kita, ya memperbaiki diri kita seperti yang dikatakan Nabi al-Muslim man salim al-muslimu man muslimu namin lisanihi wa yadihi mewujudkan ini aja habis usia kita untuk mewujudkan sabda Nabi ini. Seorang muslim yang sejati adalah muslim yang selamat, muslim lainnya dari lisannya dan tangannya. Ya. Jadi falatuzakku amfusakum. Jangan kamu ya mensucikan diri kamu sendiri merasa paling suci paling benar paling ya kita kita ya oknum itu nggak ada jaminan tapi manhat salaf jaminan dari langit tapi oknumnya nggak ada jaminan ya kanifidin siapapun bisa jadi orang brengsek kan begitu ya kan apapun latar belakangnya maka jangan seperti orang Cina mau masuk Islam Gak mau belajar Islam tapi lihat orang Islamnya. Gak masuk-masuk dia ke Islam. Dia lihat orang Islam, dia lihat yang brengsek mula kan gitu ya. Wah ini pencuri lah, penipu kan <laughs> ya. Tukang tipu, ya. Ini gak jadi masuk Islam dia. Itu namanya orang Cina mau masuk Islam. Ikhwanifindin. Ya. <laughs> Susah kali masuknya. Kenapa? Yang dia lihat orang Islamnya. Orang Islamnya nggak ada, nggak ada jaminan. Tapi Islam ini agama yang apa? Inna dina indallahi Islam. Jadi e, mungkin bisa kita bedakan antara manhaj salafnya dengan apa? Dengan pelaku pelakunya, orang-orangnya, ya. Nah demikian. Jadi kita semua berusaha. Kalau nggak perlu kita mentazkiyah diri kita sendiri ya, dan mengatakan wah kalau saya ini saya yang paling nggak ada lagi kira-kira yang lain. Ini kan namanya sombong dan takabur ini. Ya, ini ada bau-bau hizbiyah juga ini. Ya, wallahu a'lam bisawab. Demikian saja ikhwan Ya, mungkin dalam kesempatan lain dapat kita lanjutkan lagi ya. Eh, lebih dan kurang saya mohon maaf ya le, eh, atas keterlambatannya tadi ya. Ya janjinya kan jam 6 ya. Jam 6 ditunggu-tunggu gak muncul-muncul gitu ya. Pikir gak muncul gitu ya. Muncul juga akhirnya. Ya karena satu dan lain hal yang nggak usah diceritakan di sini. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa antu astagfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.